الله الرحمن الرحيم باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى وبعد حاجة أهله وسداد tidak ada sedekah kecuali dari kecukupan dan sesudah kebutuhan keluarganya serta menepati hutangnya atau membayar hutang. Jadi orang yang bersodako supaya melihat keadaan dirinya. Kalau dia sudah merasa cukup dan kebutuhan keluarganya sudah selesai serta hutang-hutangnya sudah dipenuhi baru bersodakoh karena jangan orang itu meninggalkan wajib mengejar sunnah karena meninggalkan wajib untuk sunnah itu tidak boleh la yutrakul wajibu di sunnatin jadi jangan meninggalkan wajib karena mengejar sunnah apalagi di dalam masalah kebutuhan-kebutuhan orang mempunyai tanggung jawab istri, anak dan sebagainya lalu kewajiban tadi dia harus memberikan belanja kemudian tidak memberikan belanja pada istrinya atau anaknya sedang itu wajib uangnya di sodakokan ini tidak boleh jadi harus mengutamakan yang wajib Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah illa an yakuna ma'rufan bis sabr wa yu'thiru ala nafsihi ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله Baru saja. Mana jadikan baru begitulah. Alhamdulillah. jadi yang yang lama itu lengkap yang baru tiruan kadang-kadang dibutuh kopi dan sebagainya tinggal atau di, dipindah ke lain tempat jadi Nabi Muhammad SAW bersabda barang siapa mengambil harta benda dengan berkehendak akan merusaknya itraf merusak artinya tidak akan menyalurkan pada tempat yang semestinya berarti akan merusak harta benda yaitu tidak mengeluarkan pada semestinya Wah, itu ancaman berat atlafahullah jadi kalau ada orang punya harta benda atau harta benda yang orang dia curahkan untuk kerusakannya, kerugiannya. Wah itu ancamannya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan amal perbuatannya. Karena al jazau ala hasabil amal. Pembalasan itu menurut model amalnya, perbuatannya. mengrusak jadi rusak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap orang mempunyai harta benda harus dijaga betul jangan diboroskan, jangan diinfakkan pada haram, pada mungkar dan maksiat. Sebab kalau orang memboroskan harta benda dan orang membelanjakan harta bendanya, mencurahkan harta bendanya, menggunakan harta bendanya untuk mungkar dan maksiat serta haram, tentu saja itu termasuk merusak harta benda. Jadi harus meninfakkan sebagaimana yang diizinkan oleh kalau tidak, enggak ada. Masuk orang yang merusak harta benda, ancamannya atlafahullah. Begitu termasuk kalau dia sedang membutuhkan. Lalu jangan diberikan orang lain. Kecuali kalau dia itu terkenal tahu dirinya itu ya dia, dirinya itu orang yang sabar. Illa an yakuna ma'rufan bisabri kecuali kalau dia itu terkenal atau tahu dirinya orang sabar, orang kuat. Sudah, walaupun dia membutuhkan berikan pada orang lain, tidak apa-apa. Malah ini pahalanya besar. Fayuksiru ala nafsi walau kana bihi khasasa. Maka dia mengalahkan diri, Mengutamakan orang lain walaupun dia butuh. Nah, ini tidak apa-apa. Malah besar pahalanya. Asal dia sabar, kuat, tahu tingkat dunia ditulis sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW ada termasuk Sina Abu Bakar Siddiq dan lain-lain jadi kalau dia itu terkenal bahwa dirinya itu kuat padahal dia membutuhkan dan tidak ada lagi bagaimana sudah Dia bikin orang lain ini orang tingkat tinggi tapi jangan nanti dia berbuat begitu akhirnya dia mengomel menggerutu menyesal akhirnya sodakonya tidak jadi tidak ada pahalanya kalau kuat betul-betul fayuksiru ala nafsi dia mengalahkan dirinya mengutamakan orang lain jadi asara yuksiru isaran mengalahkan diri mengutamakan orang lain nah, Kalau yuksir ala nafsi berarti mengalahkan dirinya mengutamakan orang lain yuqaddimu ghairahu ala nafsi yuqaddimu ghairahu mendahulukan lainnya ala nafsihi walau kana bi khasas meskipun dia itu mempunyai kebutuhan hajat perlu tapi tidak kalahkan كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بمال Jadi Sayyidina Abu Bakar waktu salat dan harta bendanya semuanya diberikan. Waktu perang Tabuk masing-masing memberikan harta benda kepada Rasulullah untuk biaya perang, untuk bekal perang, untuk kebutuhan perang. Macam-macam. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu seperdua 50% harta bendanya. Tapi Sayyidina Abu Bakar 100% hartanya diberikan semua. Sampai waktu itu Sayyidina Umar merasa wah, sudah paling banyak sudah kan seperdua hartanya. Datang Sayyidina Abu Bakar, omong-omong, tanya Nabi Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan harta pedamu? Jawab Sayyidina Abu Bakar yang saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi keyakinan pada Allah dan Rasul harta dia diberikan semua. Kata Sayyidina Umar sudah pokok tidak ada orang yang bisa mengalahkan kamu jadi serobakan lebih pop 100% begitu juga zaman Nabi ada tamu kepada Nabi kebetulan Nabi tidak punya apa-apa malam-malam lalu dibawa tamu ini oleh Nabi kepada beberapa sahabat masuk sahabat Ansar seorang Medina Nabi ini ada tamu mau terima benda oh ya Rasul baik sudah dibawa dia pulang ke rumahnya kalian Malaysia ah, punya apa ini ada tamunya lagi tahu sini wah tidak punya apa-apa hanya makanan anak-anak jadi tidak punya apa-apa juga orang itu hanya makanan untuk anak-anak kata suaminya sudah anak-anak tidurkan nanti ini makanan untuk tamu kata istrinya ini makanan cukup untuk satu orang Nah tamu itu biasanya kalau yang punya rumah dia ikut makan, tidak mau makan kata suami apa gampang saja sudah begini kalau nanti sudah dihidangkan, itulah tempat dua dan sebagainya maka tahu lampu itu memadamkan tunjukkan seakan-akan kamu ini akan memperbaiki lampu nanti sudah ada lampu saya silakan biar dia makan saya pura-pura makan biar dia mau makan akhirnya saya datang kamu aku duduk apa dihidangkan pastinya tahu lampunya dipadamkan dimatikan pura-pura di bikin itu ada lampu. Sudah ada lampu, silahkan makan. Orang nggak tahu loh, sama iya sama-sama. Jadi ini pura-pura makan akhirnya tamunya makan mau makan tamunya setelah selesai makan jadi yang punya rumah tidak makan sama sekali mengutamakan tamu sebab ini turun ayat وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ dipuji oleh Allah SWT dan mereka mengalahkan diri mereka sendiri mengutamakan orang lain sedangkan mereka sendiri membutuhkan nah, tapi ini sahabat selalu kuat nah kita ini kalau kuat perbuatan nah, demikian ini tidak sekali nah, hal demikian ini bagaimana pernah saya terangkan hendaknya kita juga mencoba dan melatih diri supaya termasuk golongan orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun satu kali dua kali kita butuhkan nah, sejasa membutuhkan SPI ya sudah keluar keluar akan ke mana sang uang anggap 500 tak punya lagi dia membutuhkan tapi dia sabar kuat dan sebagainya ada minta sudah berikan pas-pasan nah, ini apa sanggup apa enggak <laughs> ini harus dilatih coba-coba Padahal dia membutuhkan sudah di atas. Atau butuh mau ke pasar mau beli apa ada mau beli kaos. Kaosnya cuma tiga mau beli satu. Di sana dalam minta. Hasillah kasih ke orang urung nggak perlu tidak apa, apa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga. Dia bawa uang empat dirham, eh, delapan dirham. Sah Nabi jalan, ada budak perempuan nangis demo. Nampak panjang, tempat kalau orang bilang, ada apa di sini? Kira Rasulullah saya ini budaknya sebulan rumah tangga si Anu. Saya diperintah untuk belanja. Nah uang saya hilang. Berapa? Delapan dirham. Wah Nabi perlu ke pasar mau beli pakaian, mau beli tempat baju. Dan kenapa kenapa pulang? Wah nanti dimarahi, macam-macam, pergi hilang, harus hilang. Digantikan uang dikasih kalau budak ini wah tidak berani saya. Kenapa? Sudah terlambat. Nanti saya pulang, mungkin di mana? Ah, sudah saya antarkan belanja, belanja saya antarkan. Pulang diantarkan oleh Nabi. Ini pada budak perempuan diantarkan. Sampai di rumah Nabi Muhammad SAW berapa malah yang jawab yang rumah tangga itu tidak mau jawab pertama. Sampai Nabi SAW tiga kali baru jawab. Kalau Nabi kenapa tidak menjawab pertama? Kita ingin doa dari sampai lebih lengkap, lebih penuh. Lebih penuh akhirnya apa betul ini budak-budak sampai ini ada orang perempuan semua ini tadi wangi hilang begini begini begini tidak tidak mau pulang karena takut terlambat dan sebagainya sekarang kalau dia salah dia berserahkan saya artinya anggaplah saya yang salah jangan menyalahkan dia Walau tahu baik akhirnya budaknya juga dimerdekakan dimaafkan dan dimerdekakan nah, ini perbuatan jadi uangnya 8 dirham pas butuh mau beli pakaian ada orang begitu diberikan begitu nah, jadi kita harus walaupun satu kali dua kali apalagi banyak kali <laughs> nah, ini bisa meniru nah, ini harus kita latih diri nah, ini untuk meningkatkan amalia amalia asal betul-betul kita ini sabar kuat so, kalau mau melat ini melanda ada apinya Lalu sodakoh menghutum, ngomel, ya mengeluh. tilu, tutilu itu bil Nanti wal adha nanti masuk. Termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hina tasaddaqa bimali. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah Artinya tangan pemberi lebih baik daripada tangan peminta. Jadi di sini maksudnya ahli ahli supla, ahli tangan yang min, minta. Memang orang minta-minta itu tidak baik. Dalam Islam orang dilarang untuk menjadi peminta peminta. Nah, ini tidak boleh. Kecuali kalau dia terpaksa sama sekali, baru boleh minta. Kalau tidak, tidak boleh minta. Ini minta-minta emak Islam tidak. Malah kalau orang suka minta-minta, itu besok hari kiamat keluar dari kuburnya, mukanya tidak ada dagingnya, hanya tulang saja. Kalau terpaksa baru. Tapi kalau ilmu kita diperintahkan untuk minta, wajib minta kalau tidak. Ayo nah, ya tidak. Jadi harus kita latih diri ada kawannya beli rokok ya diem aja jangan minta ya pak, kawannya beli rokok sudah kiri tangannya satu iya maksudnya satu nah, ini ini sudah biasa ini harus adat kebiasaan ini harus pasti. kenapa bertentangan dengan hadis ini ini langsung kontras nah, itu apalagi yang diminta berapa kru Ya, itu lah. Anak-anak kita pun kita latih, jangan suka minta-minta pada kawannya, temannya, dan sebagainya. Kalau orang minta pada orang tuanya, su istri minta pada istri, suaminya ini, memang minta haknya namanya. tidak belanja dan sebagainya, sudah biasa. Minta Jangan lantas dicegah, dilarang. Istri minta belajar, eh kamu tidak ingat lah ada hadis orang minta enggak tidak boleh <laughs> nah, ini menerapkan <laughs> menyalahgunakan hadis ini ya ini minta haknya nggak apa-apa orang lagi utang jangan didalimi itu <laughs> ya orang berapa sampai utang berapa lima ribu janji tanggal berapa tanggal satu ini sudah berapa tanggal dua sampai nggak lupa kita pernah ngaji sama iya tidak boleh orang minta-minta Wah ini bukan begitu dia. Ini minta hak namanya. Minta hak nggak apa-apa. Memang haknya loh. Minta-minta yang ya minta sodako, ngemis-ngemis lagi. Nah, ini tidak boleh. Mungkin. Nah, maka tingkatnya aliyatul ulia khairun min aliyatul sufla. Maka disyarahkan oleh syariah aliyatul ulia al munfiqah aliyatus sufla asailah jadi peminta pengemis kalau orang memberi diterima orang tidak masuk ini adalah masalahnya contohnya sudah seorang anak kerja di lain tempat datang ayahnya diberi apa apa apakah anak lebih utama dari ayah nah, tentu tidak karena ini adalah hak dari dan si ayah tidak minta bukan peminta peminta wabda biman ta'ul dan mulailah kalau infak memberikan apa-apa harus mengutamakan mendahulukan siapa yang menjadi tanggung jawab siapa yang menjadi tanggungannya Ailah, kalimat Ailah adalah keluarga yang dia tanggung jawab. Jadi siapa menanggung orang lain, tanggungan ini dinamakan apa orang-orang yang tanggung namanya ailah. Termasuk ibunya, ayahnya, saudaranya dan sebagainya. Nah, kalau infak ini dahulukan. Malah kalau wajib sudah tidak bisa dikalahkan oleh sunnah. Contohnya ada orang cukup hmm. ibu bapaknya melarang sudah orang ini berkewajiban memberikan belanja pada orang tuanya memberikan belanja pada ibu bapak hukumnya wajib jadi siapa saja yang mempunyai ibu bapak melarat ya, itu berkewajiban memberikan belanja bukan sunnah kalau saya cukup ada memberikan sodakoh, ini biasa sodakoh, sodakoh biasa sunnah. Baiklah. <coughs> Kalau sama-sama melahir. Kalau sama-sama hanya berdus. Saya apa sudah mau bikin apa? Ini mau kasih tidak bisa, ini kalau kasih tidak bisa, bagaimana ya berdus? Ya, tidak berdus. Tidak berdus. Laikal kulo nafsat illa us'a. Sekarang saya melahir bagaimana? Tapi melarangnya dilihat apa sebabnya melarat, malas, tidak mau kerja. Wah ini keliru tuh ya kenapa Hanya nggak punya ya malas nganggur gitu. padahal padahal sehat afiat kerja ini salah ya, dia mencari eh, apa eh, ini adalah hukumnya wa, wajib lah dia tanggungnya nah, jadi kalau orang akan sodako akan memberikan apa-apa dahulukan yang menjadi tanggungannya selesaikan <clears throat> termasuk orang tuanya dan sebagainya dan sebagainya malah kalau sodako kepada orang lain dan kepada sanak famili lebih afdal kepada sanak famili sama-sama lewat inuran yang satu ini juga tidak punya miskin yang satu miskin tapi yang satu masih sepupunya umpamanya misalnya dia akan sodakoh yang mana yang afdal berikan kepada sepupunya ini dia mendapat pahala dua kali pahala sedekah dan pahala silah silaturahim kalau tidak ya semua beri umpama nggak bisa salah satu dahulukan yang masih kami kami wabda biman ta'ud Kadang-kadang orang tidak sama kawannya royal, oh sama temannya wah royal, oh sama saudaranya atau sama orang tuanya, kadang-kadang sama istri sendiri bakhil, baik, tidak boleh, salah. Sama orang orang lain wah hebat tuh royal, sama keluarganya, sama familinya malah bakhil. Ini kering. Apalagi kalau tingkat wajib, wajib menggajah pada istrinya, pada orang tuanya, tidak mau tidak mau memberikan malah tambah orang lain ya sudah borki macam malu macam nonton dan sebagainya wah royal wah ini sudah terang besar wa khairus sadaqati an dhahri ghinan dan sebaik-baiknya sedekah Allah ridhan artinya orang itu menjalankan cukup nah, ini panggil aman dan tenang hatinya akan tenang waman yasta'fif yu'iffuhu Allah waman yastaghn yu'nihillahu ta'ala barang siapa yang merasa suci diri iffah itu suci diri an-nazaha al-iffah an-nazaha artinya suci diri rajulun afif sama dengan rajulun nazih Orang yang tidak suka haknya orang lain, tidak suka minta-minta, ini dinamakan wajul afif. Biar ada apa, tidak mau bukan haknya. Bahkan tidak mau minta-minta, itu orang suci diri. Jadi eh, dirinya suci, bersih, tidak mau hak orang. Jadi contohnya kalau eh, di sini sudah dikatakan tidak kemilikan hak orang. Jadi tidak mau haknya orang. Dan tidak mau minta-minta dia, ini orang afif. Nah orang yang mensifatkan dirinya dengan ifah ini diberi oleh Allah sifat ifah. Waman yasta'fif yu'affuhullah. Nah, diberikan ifah, dijadikan suci diri oleh Allah. Jadi jelasnya barang siapa yang menyucikan diri disucikan dirinya oleh Allah. Maka Nabi dalam doanya termasuk Allah bin asqauda wal afaf dalam kalimat wal afaf. Jadi Nabi minta sifat afaf. Afaf atau iffah. sujudi Wa man yastali yu'ni Allah Ta'ala dan barang siapa merasa cukup, diberi kecukupan oleh Allah. Jadi orang itu harus merasa cukup. Jangan merasa melarat. Kita merasa melarat butuh pada Allah. Jangan merasa melarat pada manusia harus merasa cukup iya. karena kita dijamin oleh Allah SWT yang jamin ada Allah jadi kita merasa cukup kenapa? Allah telah sudah menjamin nahnu narzuqukum wa iyyahum kami akan mengkritik kan orang-orang mereka apa orang-orang eh, anak-anakmu ayat ini asalnya dari anak-anak wala taqulu awladakum khusyata lillah nahnu narzuqukum wa iyyahum jadi kita jamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Wa ka'iyyin min dabbatin la tahmil rizqaha, nahnu narzuquha wa iyyakum. Banyak ayat. Kalau kita ini dijamin oleh Allah, harus kita merasa cukup, jangan merasa melarat, jangan merasa butuh pada orang. Tidak. Ya, ikhtiar, ikhtiar, manusia ikhtiar. Kalau orang merasa cukup, itu diberi kecukupan oleh Allah dan dijadikan orang cukup. Jangan selalu merasa melarat, sering mengeluh pada orang, sambat sana, sambat sini, wah itu nggak baik. Jadi walaupun bagaimana keadaannya, tunjukkan seakan-akan orang cukup. Anggap jalan diebong tidak mau uang, tidak apa-apa. Jalan yang gagah saja, yang lumpuh sih. Kenapa? Ketorong mereka. <laughs> Tidak biasa gak bawa uang sama sekali tapi jalan sih gagah dulu biasa bukan kok tanggal muda wah jalannya hebat tanggal 25 pasar rame wah hebat jalannya kan yang diberi salam orang tidak dengar waktunya pasar sepi masya Allah di grup tidak begitu harus kita bersifat aja merasa cukup karena jamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man yastaghni yughnihi Allah taala. Begitulah sifat mukmin. Jadi tidak menunjukkan kebutuhannya kepada makhluk. Nah, Babul munfik wal mumsik. Bagaimana keutamaan dan fadilahnya orang yang munfik orang yang berinfak, yang ahli infak dan orang yang fakir mumsik artinya orang yang fakir memegang harta bendanya tidak menginfakkannya di jalan-jalan yang baik nah, ini bagaimana An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا yang mana Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda tidak ada hari datang ma min yaumin tidak ada hari yusbihul ibadu fi datang pagi manusia dalam hari Jadi jelasnya setiap pagi hari manusia berada melainkan ada dua malaikat turun. Jadi saben pagi setiap pagi ada malaikat diturunkan oleh Allah yaitu Ibrahim. Malaikat ini perlunya apa? Berdoa. Nah doanya malaikat memang mustajab. Jadi Allah sudah membuat memasang malaikat saben pagi turun untuk berdoa. Nah doanya malaikat jelas saja mustajab. Karena Allah yang menentukan, dan Allah memerintahkan, dan Allah mengatur demikian. Yang satu mengatakan begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafan Ya Allah berilah orang yang menginfakkan harta bendanya gantian ganti hanya berilah ganti pada orang yang memberikan membelanjakan menginfakkan harta bendanya jadi kholafan iwadhan. ganti jadi orang yang infak itu didoakan oleh malaikat agar diberi ganti oleh Allah SWT. Jadi harta benda yang diinfakkan itu tidak akan hilang, tidak akan habis, malah gantinya lebih banyak. Tidak ada <clears throat> sabda yang lain, mana kosong, malu min sadaqatin, bal yazid, bal yazid, bal yazid. Jadi mana kosong malu min sadaqatin tidak akan kurang harta benda yang disedekahkan. Bahkan apa? Tambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Nah ini. Nah, ini doanya malaikat juga begitu. Nah, termasuk pagi-pagi belilah belanja pada sini anaknya atau saudara orang lain apa mestinya wajibannya dulu wabda memang ta'ul nah memberikan ini harus dengan hati jangan pagi-pagi sudah mau keluar banyak mesti memberikan belanja pemerintah belanja pada sini ngomel dulu ya pegel ngomel mengerti lah begitu harus seperti itu malah setiap pagi kalau tiap pagi kalau tidak tiap pagi ya berapa sebulan sekali kasus sekaligus kalau Nabi Muhammad SAW untuk rumah tangganya itu untuk setahun jadi ada untuk setahun setahun gitu orang mungkin belanja keluarganya untuk setahun atau sebulan sekali diberikan. atau seminggu sekali atau tiap hari baik umpamanya tiap hari untuk anaknya mau sekolah dan sebagainya keluar dan sebagainya sampai orang-orang yang betul-betul memahami hadis dan ahli amal kalau orang peminta kumis pertama kali itu tidak terima lah ini kadang-kadang nanti kedua ketiga amat ditolak tapi yang pertama kali tidak tidak apalagi pagi-pagi pertama kali Kenapa? Karena menjagakan doanya malaikat ini. Karena setiap pagi malaikat berdoa. Nah sudah masuk doanya itu ada orang minta infak, nah, infak kan dia tidak menolak. Kalau nolak takut masuk mumsik itu. Tidak masuk munfik, tadi masuk mumsik. Mumsik berbahaya. Sampai ke situ. Jadi Allah ma'akti munfiqan. orang yang menginfakkan dalam hal ini harus yang tahu yang wajib dulu yang wajib istrinya keluarganya apa ibunya dan sebagainya orang tuanya hal lain-lainnya dan sebagainya ini setiap pagi ada malaikat mendoakan ya Allah bila ganti maka dalam syarahnya ditafsirkan ay akti munfiqan malahu fi ta'atika iwadhan <coughs> ya Allah berilah ganti iwat iwat itu ganti orang yang menginfakkan harta bendanya dalam ketaatan pada Allah jadi menginfakkan pada taat nah, jalla sya'nu شأنه Allah, wa ma وما min syai'in شيء yuh Lifuh tidak kamu infakkan dari sesuatu melainkan Allah yang mengganti mungkin bergantian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah wa fil hadithul qudsi ada hadis qudsi anfik ya adam unfik alaik jadi hai anak adam anfik belanjakan hartamu aku memberikan infak padamu nah, kalau jadi anfik ya ibna adam anfik alaik Jadi kita kita harus menjadi orang yang suka infak, terutama kewajiban belanja dan sebagainya dan sebagainya. Sebab masalah kalau sudah masuk ke bab nafkah, rata-rata masyarakat kita ini, ya begitulah dalam masalah nafkah. Sampai kesian kaum wanita ini diperintah kerja, diperintah masa, diperintah dicuci, diperintah segala macam. Nah ini jadi setiap suami harus tahu kewajibannya. Wajib memberikan nafkah bala istrinya dan tidak berhak untuk <coughs> memerintahkan istrinya kerja sendiri. Nah, kalau istrinya mau bantu, ini harus bersyukur. Kadang-kadang tidak begitu, istrinya diperintahkan untuk kerja. Kamu ini sudah gak ngelarang, gak ilah, sudah kerja sendiri. Mereka menipu lagi. Tidak begitu ar rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi orang laki harus tahu saya seorang suami wajib memberi kamu hai istri dan kamu istri tidak ber, tidak berkewajiban menjaga nafkah sendiri nah, itu jelaskan begitu nah, kalau dia itu bijaksana bantu Ya walaupun Pak begitu tapi saya bantu sampean apa-apa. Kata suami alhamdulillah. Ini apalagi istri kan orang kaya. Suaminya ya begitulah keadaan. Tapi ahli ibadah taat sekawin istrinya ngomong Pak atau Mas sampai hari sudah hidup bersama dengan saya jangan repot jangan mikir belanja biar apa saya cukup bapak saya cukup sawahnya tiga hektar satu kasih saya penghasil sekian sudah seneng ngasih toh nah ini kan dia lagi alhamdulillah ketepaan nih kenapa enggak apa nggak apa-apa kan menjamin baik tapi kalau tidak jangan menekan istri harus tunjukkan kewajibannya haknya dan sebagainya nah, termasuk an-nafaqah sudah wa akhar dan malaikat yang lain mengatakan berdoa begini Allahumma akti mungsikan talafan talaf kerusakan fasadan jadi kerusakan ya Allah kata malaikat berilah orang yang bakhil orang yang mungsik tidak mau mengeluarkan harta bendanya kerusakan jadi berilah kerusakan pada orang yang tidak mau membelanjakan harta bendanya dan apa pada Allah. Amal bakhir mumsik fadayyik alaih tu tubarik fi mali. Sempitkan ya Allah. Dan jangan dulu barokah. Ini jangan malaikat. Sampai didoakan begitu itu tandanya siot bakhir mumsik daripada kewajiban ini atau hal-hal yang diperintahkan oleh Allah suatu perbuatan yang sangat jelek. Kenapa? Sampai didoakan oleh malaikat yang diangkat oleh Allah, diperintahkan oleh Allah demikian. Kenapa sampai didoakan supaya dihancurkan? Padahal kalau kita lihat orang mendoakan harta orang benar hancurkan, saya Apa ini malaikat hasut? Wah, tidak begitu ini memang diberi oleh Allah bahwa perbuatan itu tidak baik contoh begini adalah kumpulan minum arak ya haram dong? kita doakan ya Allah hancurkanlah mereka itu boleh tidak? boleh saja malah baik nah ini bukan hasut karena perbuatan apa? Harap haram, bukan maksiat, kita doakan hancur sama dengan ahli Allah ma ahli kil kafar wal musyrikin wal mubtadi'ah wal malahida wal munafiqin boleh saja karena perbuatan makin tidak baik begitu juga malaikat mendoakan orang yang bakhil supaya hancur harta bendanya supaya tidak barokah nah, maka kenyataan orang yang suka infak bila cuma dia tambah subur orang yang bakhil tambah tidak barokah asal kesemuanya lillahi ta'ala dan di jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka tadi sudah katakan fi ta'atik وعنه أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما dari Abi Hurairah juga bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda perumpamaan atau contohnya orang bakhil dan orang yang suka infak ya contohnya seperti dua orang memakai jubah besi jadi orang pakai jubah besi pakai pakaian besi dicontohkan seperti orang pakai pakaian besi من ثديهما إلى تراقيهما dari susunya sini sampai taraf ini tulang tulang leher ini tulang at-taqwa al-azman al-mushrifani fi a'la sadr tulang ini tulang ini ada tulangnya tiap orang ada tulangnya tulang tulang apa ini ada tulang jadi tiap orang ada punya ini tanah buah Nah, tiap orang kan ada tulangnya ini. Wah ini bajunya besi, jubahnya besi. Dari sini terus sampai mepet rapat. Ini contohnya. Amal munfiq orang yang munfiq fala yunfiqu illa sabaqat aw wafarat ala jadihi hatta takfi tananahu tua ta'fua Ada adapun orang infak nah, orang infak sahabat infak ini melonggar jadi melonggar melonggar melonggar sampai terus sehingga nutupi badan tambah longgar tambah longgar melonggar, longgar sudah jadi sampai dia nutup badan nahuti ini jari-jarinya luas-luas sama panjang tambah luas tambah luas enteng Amba adab al-bakhil wa ammal bakhil fa yuridu an yuntiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makana fahu yasya'o la ya. ada pun orang yang tidak mau infak tidak mau infak wakhir sudah sahabat tidak mau infak tambah tambah melekat laziqat melekat tambah melekat tambah melekat tambah melekat jadi bajunya tambah rapat tambah merapat tambah rosak sampai itu Ya Allah luaskan nggak bisa, ya lebar-lebarkan nggak bisa, tambah rapat, tambah rapat, tambah itu, kalau udah kita Wah akhirnya tercekek, tercekek oleh bajunya. Nah jadi orang yang infak luas, tambah ringan, tambah enteng, nggak apa-apa. Tapi yang fakir tambah tertekan oleh bajunya besi tadi, akhirnya mepet. Itulah contohnya. Memang orang yang infak bisa bilang luas tapi yang tidak mutakhir itu hatta bundanya menjadi azab Maharaja. Nah, luas asal wafal itu tambah banyak nah banyak wafir, kafir maksudnya di sini tambah longgar maksudnya tambah longgar aw ini khilaf nabawi sabagat aw wafarat aw syakun nabawi jadi sabagat wafat tambah longgar tambah longgar tambah longgar tambah longgar, tambah longgar. Jadi eh, makna kalimat sabaqo itu kasuro, awafara, wafara juga kasuro. Ni'am, ni'matun sabiqo. nama dia ni'matun wafiro atau wafiro. risa bahwa wafaro menjadi tambah banyak maksudnya baju tambah besar tambah longgar tambah longgar tambah longgar sebaliknya kalau bakhil baju tambah sempit nah, tambah sempit tambah sempit tambah sempit tambah sempit tambah sempit sampai lainnya menekan badan badannya yang meluas luaskan tidak bisa itu contohnya jadi jelas orang yang fakir itu adalah harta bendanya akan membahayakan. Bab ala kulli muslimin sadaqah. Atas setiap orang Islam harus menggunakan sedekah. Jadi supaya setiap orang bersedekah. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل muslimin صدقة setiap orang harus bersedekah ke sebagian ahli hadis menafsirkan ala ini bukan wajib tapi sebagian tidak diunjuk ambil semuanya ini hanya untuk tarhib infak yang wajib sudah ada zakat infak wajib dan sebagainya kalau yang wajib khusus ada lainnya kan tidak wajib nah, ini. tapi kenapa dan ditekankan supaya orang itu memang suka sadar kok. maka sahabat tanya bagaimana caranya Fakalu ya Nabi Allah Faman lam yajid Nah kalau tidak punya apa-apa bagaimana dia akan tapi tidak punya apa-apa bagaimana Qala ya'malu biyadihi dia kerja tangannya wa yanfa'u nafsahu dia ya atas memberikan manfaat dirinya wa yatasaddaqu dan dia bersedekah memang kalau orang nggak punya apa-apa ya harus berusaha Kenapa Nabi mengatakan ya ya'mal biyadih bekerja dengan tangannya ini termasuk keterampilan. Jadi orang dalil keterampilan boleh di sini. Jadi orang itu sesuai kerja dengan tangannya, pekerjaan tangannya namanya apa? Keterampilan. Apakah dia memperbaiki radio, apa tukang potong rambut, apa tukang jahit, ya, apa tukang kayu, apa tukang batu, apa tukang besi, apa tukang nyapu, saudara kasarnya apa saja pokok pekerjaan tak tangan tukang nyapu tukang mencet ini yang baik tidak ada jeleknya orang kerja malah ada hadis yang lain sanatun kelihat amanun minal fakir keterampilan atau pekerjaan tangan itu aman daripada melarat nah, ini keuntungannya ya. kalau kita ini mempunyai pekerjaan tangan di mana saja hidup bisa tidak punya uang sudah negeri orang yang tukang apa? Cukur. Bisa berusaha menjahit, bisa kerja dan sebagainya. Tenaga digunakan walaupun tidak punya uang. Tanpa modal, tapi sudah punya modal. Modalnya pekerjaan tak jangan nah, termasuk kalau orang sudah akan bersolat pada punya apa-apa kerja sama ketika turun ayat lantanal birra hatta tunfiqu mimma orang-orang ahli sufa ahli sufa itu orang ngempet di emperan masjid Nabi tidak punya apa-apa tidak punya banyak kerjaan tapi saya itu suruh keluar ke kampung kerja ada yang namsu atau mencari air ada yang membersihkan halaman orang dan sebagainya dan sebagainya perwujudan infak mencari hasil untuk infak demi melaksanakan ayat lantana lul birra hatta tunfiqu mimma Maka di sini Nabi Muhammad SAW telah ditanya oleh sahabat-sahabat, kalau orang nggak bisa bagaimana? Nggak punya apa-apa, mau mau sedekah. Ya, ya malu biar dikerja. Jadi kerja semua. Niatnya apa? Kerja untuk memberikan manfaat dirinya sendiri dan infak. Orang nggak punya apa-apa keluar kemana? Ah sudahlah, saya mau kerja cari-cari hasil. Nah, buat apa? Rata-rata tidak ada orang cari hasil mau sodako. Rata-rata untuk ini <laughs> dia sendiri atau kepentingan lain. Tapi sengaja saya akan kerja. Kenapa? Ya untuk kebutuhan saya sendiri dan untuk saudara saudara. Anggap sudah di kampungnya ada bangunan langgar membutuhkan. Ada yang nggak punya punya, sudah saya akan kerja. Kemana? Ya Anda ke pasar, ke sawah, kerja, cari hasil. Perlunya nanti saya bisa berhasil, separuh mau saya kasihkan masjid Belanda. Nah ini masalahnya. Jadi kejiwaan ini merosot. Nah, kejiwaan merosot. Tapi zaman sahabat kan tidak begitu. Nah itu itulah masalahnya. Atau orang jahit dan sebagainya sudah ada kain saya jahit. kata bang Buat baju saya jual hasil hasil berapa? Anggap laku 2000 Yang 1000 saya pakai sendiri Yang 1000 mau saya sodak, sodak kokan. Ada nggak sekarang? <laughs> Loh itu begini ada apa tidak? Nah, ini masalahnya Atau orang sudah tengah potong rambut Sudah kan buka sebentar Mau cari uang sama. Ya kalau dapat 3-4 orang Sudah kalau kalau 500an sekarang 5 orang 250 Sudahlah, dan 1000 saya pakai 1500 satu nah inilah jadi ya'malu biyadi fayanfa'u nafsuhu wa yatasaddaq kalau nggak bisa bagaimana qalu fa illam yajid kalau nggak bisa bagaimana kerja ada hasil qala yu'inu dzal hajatil malhuf dia menolong orang yang berkebutuhan dan orang yang perlu ditolong jadi malhuf itu orang yang perlu ditolong, Jadi orang yang kesukaran, berkesukaran. Jadi orang yang sudah berkesukaran, nah ini malhuf itu orang yang perlu ditolong. Jadi ada orang punya kebutuhan, nah ini ditolong. Anggap jalan demong ada orang mau ngangkat karung nggak kuat. Ini orang malhuf. Artinya orang butuh di tolong anggap ngangkat tidak kuat dia kuat ngangkat tidak kuat ini malu kita kuat ya tolonglah dia ini termasuk sodako banyak lagi sahabat-sahabat tadi Faillah yajid kalau tidak bisa bagaimana tidak ada yang ditolong atau tidak bisa menolong bagaimana fal ya'mal bin ma'ruf ya berbuat baik apa bisa wal yumsik anis syar fa'innaha lahu suara kalau nggak tidak dapat itu tidak dapat dan sebagainya ya berbuat baik apa bisa kalau nggak bisa jangan berbuat jahat harus mencegahi perbuatan jahat walium cik ada hal yang lain kufa anisya dan supaya tidak berbuat jahat tidak berbuat jahat itu pun masuk sodakoh jadi orang selihat saya tidak akan ganggu orang. Itu masuk sodal Oh, jadi tidak ganggu orang itu masuk sodal Nah, jadi setiap orang muslim supaya melakukan sodal dengan apa saja bagaimana yang saya contohkan oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam karena penting sekali maka kalau kita membahas masalah sosial ya Sebelumnya orang kenal sosial, agama Allah sudah menunjukkan sosial. Apalagi agama Islam sudah begitu sosial. Sosial dunia apa? Kalau dibandingkan dengan sosial Islam. Cuma orang-orang Islamnya tidak melaksanakan. Rata-rata, ya ada, tidak semua. Tidak boleh diganggu semua. Ya. Jadi rata-rata tidak melaksanakan sosial. Nah, Angkat kembali kepada Al-Quran dan hadis serta amali amalnya sahabat bagaimana sosialnya coba lihat sahabat yusiruna ala anfusihim walau kana khasasa. tidak ada sosial dunia <clears throat> atau golongan lain membidik jamiah tidak. Sosialnya orang lain itu sekarang membidik, tapi nanti ditarik. Anggap gereja sudah. Wah, itu kalau orang baru masuk, baru ikut atau belum pasti macam-macam. Sudah jadi malah diseri bayar. Nah, ini mas kalau sudah kena, baru dia harus nah, memberikan belanja pada gereja dan sebagainya jadi itu haus kan susah tapi belum wah ditarik nah, ini kan mancing kalau Islam kan tidak begitu jadi sosial Islam betul-betul hanya harus kita amalkan praktekkan bagaimana dari mulai bab nafkah keluarga sampai zakat sampai apa saja yang digariskan oleh syariat Hmm. Babul istighfaf anil masalah istighfaf. Jadi orang merasa diri jangan minta-minta. Jadi Islam ini betul-betul caranya sempurna. Orang yang cukup, ya, yang berharga benda diharuskan infak Orang yang tidak punya jangan minta. Maka Jadi yang tidak punya ini tidak usah minta. Tapi yang punya sudah tahu diri memberikan. Bukan sepihak. Yang tidak punya tidak boleh minta. Yang punya takhir. Kaku ini. <laughs> ini bagaimana? Yang tidak punya, ya tekan. Jangan minta-minta. Tidak boleh. Yang punya, takhir. Nah ini kan merepotkan orang-orang itu. Eh, tidak begini. Ini jangan saya bilang minta. Tapi yang punya diperintahkan. Nah, ini masalah. Harus infak. Jadi yang orang tidak punya nggak saling minta-minta. Nah, itulah. Jadi sudah ada saluran. Nah, Maka oleh Allah ditekankan dengan bab nafkah wajib dan bab zakat ini wajiban semua lalu orang-orang yang tidak punya merasa apa itu lebih baik memang jangan sampai adalah ya, minta-minta supaya menjaga kehormatan diri dan bersuci diri ya, maka dibakan al istighfar anil masalah merasa suci diri dari minta-minta artinya orang harus menyucikan diri jangan minta-minta An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه Ini jiwa Islam betul-betul teman Jiwa gentleman Islam Jiwa kuat dan berani dan jiwa mulia sampai Nabi bersumpah demi zat yang menguasai diriku artinya demi Allah yang diriku di dalam kekuasaannya sungguh andai kata salah seorang dari kamu mengambil atau membawa talinya, tampar, lalu berangkat ke hutan mencari kayu bakar yahtatib rencet bahkan namanya rente jadi lebih baik ambil tali berangkat ke ke hutan ke gunung apa mencari kayu bakar sudah dapat pekul gegernya saya tatibu ala wari itu lebih baik malah lebih mulia lebih gentleman daripada mendatangi orang minta dikasih atau bawah Loh, nah, kalau ini diterapkan, ya, tidak ada orang Islam yang malas. Kalau nggak bisa kerja macam-macam, ayo berangkat pendek, Nah ini, cari daripada minta, mi, minta. Jadi tidak sampai minta-minta kerja. Ayo. Apalagi tenaga masih muda, masih kuat. Nah ini, jangan keliling minta setiap pintu. Nah, kan begitu. Kalau Islam tidak begitu. Jangan bilang-bilang berangkat ke hutan kemana cari. Nah, model kita sekarang, walaupun tidak ke hutan kuku disungguh-sungguh kan baik, apa-apa loh. Ada apa-apa, ada apa, tidak apa, ya cari apa. Nah, itu kan juga kerja namanya. Jadi pokoknya kerja apa saja, nah, itu atau buat apa dan sebagainya, pokok jangan minta-minta. Nah, jadi pemuda pula Islam orang-orang Islam harus hari kerja. Ini masalah. Apa saja kerjanya? Macam-macam kerja sekarang kan macam-macam. Nah, ini zaman Nabi sampai begitu. Andai kan kan bebek ke hutan dulu. Nah, kali-kali. <clears throat> Itu lebih baik daripada minta-minta orang, apa au mana yang diberi atau tidak diberi atau diberi itu nggak baik lebih baik dia kerja sendiri jadi anak-anak kita itu harus kita latih kerja maka itu penting sekali akhir zaman keterampilan itu penting sekali dan itu sudah sekali nah, itu penting sekali maka daripada nganggur ada kan khusus apa-apa ini harus ada jadi jangan hanya di kampung begitu, lama-lama langsung nganggur, kumpul-kumpul teman, ya ngobrol-ngobrol-ngobrol, sudah akhirnya dengan suara irama nyanyi yang enak, sebagainya, ada yang gerak-gerak-gerak, akhirnya jadi joget. Sudah, ya <laughs> begitu. Di kampung kamu joget, malam kumpul, joget, jam 9, 10, 11, di muka kampung berapa orang muda-muda, dengarkan irama radio, joget, lain, akhirnya kalau sudah bikin ada uang, di jalan stop, diminta uang. Akhirnya, ada yang sudah tangkap, ada yang masih dioperasi dan sebagainya. Ini kan ada, ini kerusakan. Ini sahabat besar pengangguran. Nah, Islam memberantas pengangguran. Jangan ada orang nganggur. Tidak bisa yang rencek ke hutan. Nah, sampai begitu. Sebab kalau orang suka minta-minta, kalau tidak dikasih itu mesti jengkel. Mangkal itu mesti jengkel itu mesti akan bertindak tidak baik. Apa minta, tak minta, boleh. Akhirnya mesti orang kalau minta suka minta dan dikasih itu mesti mangkal. Itu mata manusia, anak kecil, ya, anak kecil bayi berangkang. Ya, ya ambil apa apa tidak boleh, larang, mesti nangis. Jadi sudah mangkal itu jengkel. Ini anak bayi, <laughs> apakah anak tua? <laughs> ya, ini. Itu sifat manusia orang kalau sudah suka minta, ya minta, dan dikasih mesti jengkel, mangkal siapa saja tahu orangnya hmm. <laughs> kalau minta dan dikasih gak mangkal so, siapa semua sifat manusia jadi kadang-kadang berdoa pada Allah itu dari dituruti itu bilang kali ya senang gitu. <laughs> Pak Rai lagi ngaji, tak Rai tilakat, poso, senang kemit, minta kasih, yang susah, sumpah. Ya, cuma ada Bali yang tekan mangkel. <laughs> ya ini, <laughs> ini sifat manusia bagaimana? Memang watak manusia. Loh, inilah masalahnya. Maka kita tidak boleh berdoa pada Allah sudah berdoa mengatakan Allah sudah lama bagaimana tidak hasil hasil tidak boleh. Ya terus saya doa. Kalau sama manusia ya ini suka minta-minta mesti ada sejengkel mangkal dan sebagainya. <clears throat> Itu memang watak manusia. Maka kita dilarang jangan minta-minta pada manusia. Kalau muamalah hubungan ini masalah lain. Nah, jadi lebih baik ke hutan mencari kayu, pekul di punggungnya gegernya. Nah, ini lebih baik daripada minta-minta. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خاضرة حلوة ومن أخذ بسخاوة نفسه بورك له فيه ومن أخذ بإشراف نفسه لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى حكيم بن حزام seorang sahabat radhiyallahu anhu dia cerita saya pernah minta pada Nabi karena sahabat ini belum tahu masalah hukumnya sahabat kan begitu dong jadi sahabat semua jadi lakon ini sahabat semua jadi jadi lakon nanti ada sabda ada sabda ada sabda sahabat Hakim bin Hizam ini belum tahu minta pada Nabi minta pemberian diberi oleh Nabi sudah diberi minta lagi diberi lagi oleh Nabi sampai begitu saat Rasulullah SAW Fa'atan semua saat Fa'atani semua saat Fa'atani sampai tiga kali saya minta dikasih tak lama minta lagi dikasih tak lama minta lagi tetap dikasih oleh Nabi memang Nabi tidak menolak orang yang minta dari nah, sahabat tidak tahu minta-minta saja Allah Nabi terus kasih Baru Nabi bersabda. Summa Baru lalu Nabi bersabda. Ya hakim. Inna hadal mala khawilatun hulwatun. Sesungguhnya harta benda ini bagus, hijau, subur, dan halwa manis. Maka ditafsirkan khadiratun fil mandar, hulwatun fil dawq Artinya ini harta benda pandangannya baik. Semua orang senang, lihat kok senang. Tidak nah, ada orang tak senang pada harta benda, coba lihat. Kalau ayam tidak senang, ya hewan tidak senang. Tapi orang coba lihat. Orang lihat emas, perak, berlian, uang, harta benda mesti senang. Dan harta benda ini dirasa oleh nafsu manusia lezat, manis, enak, Memang harta benda. Jadi jauhnya atau semuanya harta benda ini memang bagus, indah, enak, memang menarik manusia. Dan semua merasa enak. Apalagi yang berbentuk uang. Wah, sudah. Tidak ada yang mandang uang itu tidak senang. Coba cari orang. Memandang uang tidak senang. Sampai gombal <laughs> itu orang senang ya dibuka juga dilebes <laughs> ya padahal sudah begitu dilemes itu ya itu dan semua merasa senang pada harta benda memang itulah al tepat apa yang disabdakan Nabi memang Allah <clears throat> Allah sudah bersabda ويحبون وتحبون المال حبا جما semua orang mencintai harta benda, senang. Cintanya enggak sembarangan itu. Apa? jama jamma ikasiran. Nah, ini masalah. Nah, maka Nabi SAW, hey, eh, Hakim, ingat. Inna hadal mala khadiratun hulbatun. <clears throat> ini harta benda bagus, hijau, subur, dan manis enak lezat faman akhadha bisa khawati nafsi barang siapa mengambil harta benda dengan luas dada, luas diri murah diri sakhawa itu karam aja maksudnya apa? maksudnya min ghairi hirsin alaihi kalimat sakhawa itu artinya orang yang murah diri termasuk orang Roman artinya luas dunia, wajul sakhi tidak begitu gemar, tidak begitu uh, ingin sangat kepada harta benda. Jadi tidak halis, Haris itu artinya senang betul pada harta benda. Takut peluputan. Biasa saja. Salah satu contoh kan begini. Orang kerja, ya kerja biasa. Jam berapa? Ke pasarnya jam 8 baru berangkat. Tidak melupat jam 5 <laughs> ya kan kalau jam 5 kan? ya sudah berangkat saat jam berapa jam 8 berangkat menjadi orang paling akhir masuk pasar keluarnya paling awal ya kan ada anu gak itu orang <laughs> orang fair ya ya lah dadanya luas dirinya bagaimana ya saya kerja rasa berangkatnya ya saya enak saya jam berapa sudah jam 12 pulang atau satu sore ayam jam 3 pulang sudah tidak mempeng tidak biasa tidak mau nggak anu terlalu rakus tidak terlalu rakus pada dunia biasa apalagi menyelesaikan diri dengan hadis Nabi kun awal eh, kun akhirah man khalasu wa akhirah man yakhruju min ha jadilah orang yang pertama eh, yang terakhir masuk pasar dan yang pertama keluar dari ya itu malah barokah itu tapi yang masa Allah <laughs> yang sun <laughs> itu berangkat jam 5 subuhnya keker sudah pulangnya gusak oleh tukang pasar <laughs> kalau sudah mau maghrib di pos tutup diusir baru pulang kalau dari usir, tidak pulang pulang ya tidak pulang pulang lupa segala sudah malah itu tidak ada barokahnya itu tidak ada barokahnya jadi yang harus saja dan uang kerja itu yang yang yang lapang dada yang luas gitu jangan terlalu panik gitu apa-apa yang terlalu itu mesti hilang contohnya sudah anggap kita cinta pada orang sudah saya mencinta cinta ya cinta biasa sudah terlalu oh cinta terlalu itu mesti luput dari lebih kenapa? Ia ya, mungkin dulunya begitu lah. Nah sampai ada hadis ahbib habibaka haulan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haulan ma asa an yakuna habibaka yawman ma hadis <laughs> itu lagi enak-enak <laughs> ya jadi cintailah kekasihmu biasa haulan ma mungkin ini akan jadi musuh nanti Ya, musuh orang benci orang ya bencilah biasa mungkin nanti itu balik menjadi kekasihmu siapa tahu orang yang kita cintai dari musuh, orang yang kita musuh jadi kekasih siapa tuh dulu ramak maga lama-lama baca <laughs> oh, bukan hebat itu iya wah dulu benci masa Allah sekarang ya. kadang-kadang dulu ya wah cinta sudah lama-lama sudah konflik tuh. buyar ya kan bisa lah ini jadi sekarang dunia ini biasa jangan berlebihan nah, ya hatta benda begitu maka diterangkan min ghairi hirsin alaihi. <clears throat> hiris itu senang pada sesuatu sampai takut kehilangan. Itu hiris, rajulun haris. Kalau ilmu harus haris. <clears throat> Jadi faman akhla bi sakhawati nafsihi burika lahu fihi Waman akhra bi israfi nafsin Wah, ini mengambil itu dengan muktasiban lau bi talabin nafsi Wa hirsi alaihi wa nafsi kemat Senang dan betul takut tak dapat Malah nggak ada barokah Jadi nggak ada barokah Kalau barang ada barokahnya ya sudah Nggak ada manfaatnya, apa? manfaat itu dari barokah kalau berbarokah ada manfaatnya kalau tidak malah contohnya ada orang dapat harta benda dibelanjakan rezekinya dia buat sosial Islam infak bisa juga ini barokah manfaat orang dapat harta benda lalu buat nonton buat tobo totoan ini barokah itu tidak barokah Walaupun ini berjuta-juta, tapi digunakan untuk harap Ini tidak barokah. Sebab menyebabkan celaka dia. Orang mendapat uang anggap kerja dapat si sudah lalu diinfakkan istrinya buat halal buat kenapa ini barokah manfaat tapi orang harus seribu buat tombok lima 500 anak lima ratus ini ini dah barokah kenapa jurusannya ke hal haram mana jurusan ke surga ini barokah jurusan ke neraka hak apa tidak barokah tidak barokah ini kasar Sampai dicontohkan wakana kalau yakul walasma seperti orang yang makan tidak kenyang kenyang, tidak ada barokahnya. Makan makan tapi tidak kenyang kenyang, ini tidak ada barokah. Orang yang barokah makan sedikit sudah cukup kenyang. Wah ini nggak kenyang kenyang, kurang terus. Waliyatul ulia khairun minal yang sufla dan tangannya di atas yang memberi lebih baik daripada tangannya minta-minta. Nah, semalam sahabat mendapatkan nasihat Nabi tuntun habis spontan meresap dan masuk. Nah, gimana hakim ini? Coba lihat. Faqala hakim faqultu ya Rasulullah. Spontan jawab. Walladhi ba'athaka bil la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqat dunya. Sumpah sebenarnya. Kata hakim, ya Rasulullah demi Allah yang mengutus sampean saya tidak akan mengurangi hak orang sama sekali sesudah sampai ini. Artinya saya tidak akan minta-minta lagi sesudah sampai Dan tidak akan menerima apa-apa dari orang. Maknanya la arzau la angkusu. Jadi saya tidak akan mengurangi hak orang. Sama sekali ba'daka, ba'da su'alika. Sesudah saya minta-minta pada sahabat ini ya Rasulullah sudah sekarang lereng berhenti sama sekali nggak akan minta-minta nggak akan mengurai hak orang Lazi la arza'u ahadan la angkus Tidak akan mengurangi Ba'daka syai'an Ay ba'da su'alika syai'an Sesudah saya meminta apa-apa Berarti hakim bin Hizab ini akhirnya sudah tidak mau minta apa-apa sama sekali Tidak mau sama sekali Dikasih tidak mau Sampai begitu karena dia sudah, sudah, sudah sumpah padahal kalau dikasih kan tidak apa-apa tapi ini karena sudah sumpah dia tidak mau sama sekali sampai dia mengatakan hatta ufar kotunya sampai sebentar tidak mau Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu hakim al-Ata setelah Nabi wafat apa? Nabi jadi khalifah dipanggil Nabi eh, khalifah Abu Bakar membagi hasil ghanimah dan sebagainya dan sebagainya Hakim bin Hizam dipanggil, dikasih bagiannya. Fayakba ayakun, tidak mau terima. Bagiannya haknya tidak mau. Sudah harta negara, saudara. Wanima, batu marmulia, dibagi oleh sahabat tertentu. Hakim bin Hizam dipanggil, panggil ini. Tidak mau terima, karena sudah sumpah. Sudah, ya yang meresepnya apa yang disampaikan oleh Nabi. Fayakba, maka dia menolak. Yakba menolak, yang bertanya, An yakbalahu minhu, لا وعصر سنة البقر بكر عمر جري خليفه ثم ان عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه كان عمر جري خليفه على ما كان هذا في الله حق نجارة دقيقة ولا أمة حاكم بالحجاب يتعقل عقل قاسي ف... فأبا أن يقبل منه شيئا إيه mau sama sekali nggak يا terima فقال إني أشهدكم يا معشر المسلمين كان عمر بن الخطاب على حكيم إني أعرض على حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه Sayyid Umar setelah hakim bagi tidak mau Allah suruh hei jamaah sahabat saya mempersaksikan pada sampean semua atas hakim bahwa saya sudah memberikan hak sudah mengajukan hak-haknya ini dia tidak mau memberi ini haknya dari harta benda negara asai barang-barang dari peperangan dan sebagainya hasil ini saya bagi untuk hakim hakim tidak mau saksikan saya memang takut tidak Allah besok ini bagian dia tidak mau terima sampai itu saya banyak keluar falam yarza hakimun ahadan minan nas ba'da rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hakim tidak mau mengambil hak orang sama sekali diberi pun haknya tidak mau ini sampai gitu, sampai meninggal dunia. Nah, ini panjang umur wafatnya pada zaman Muawiyah. Wa asir sinin min min imarati Muawiyah. Nah, di sini masalahnya. Maka di sini penting sekali ada syarahnya. Qala Nawawi rahimahullah taala ittafaqal ulama ala nahyi ala su'ali min ghairi darurati ulama-ulama sudah ittifaq sudah ijma bahwa minta-minta tanpa perlu min ghairi darurat ini tidak boleh nah, jadi ini fatwa ini dari ulama-ulama jadi ulama-ulama sudah sepakat sudah muttafaqun sudah muttafiqun sudah mujma'un bahwa minta-minta tanpa perlu tanpa baru tidak perlu itu hukumnya dilarang nah, ini tidak perlu dilarang jangan minta-minta ini urusan yawi tapi ilmu harus minta dan wajib Waktalaf ashabuna fi mas'atil qadir al-kasr. Nah, ini ikhtilaf. Orang bisa kerja, tapi dia minta bagaimana? Ala wajhi. Dua pendapat. Yang asah yang mana? An asahuma annaha haram. Ini perlu catat apa perlu dibaca. al hukum lagi. Ini hukum sekarang. Jadi begini tanpa perlu, tanpa darurat, ada tidak terpaksa, jangan minta, tidak boleh. Kalau tidak apa? tidak. Sudah. Sekarang ada masalah. Orang bisa kerja, tapi minta-minta, bagaimana? Ulama khilaf, yang asohnya apa? Haram. Nah ini. Jadi minta itu malah dosa. Kan banyak dosa saya tadi katakan seorang muda masih kuat atau orang tua masih kuat katanya bisa kerja minta ini hukumnya apa? haram asahuma haram wal wafani qala qaul thani halalun ma'al karoha fi salasati syuruh ada sebagian orang mengatakan halal tapi makro dengan tiga syarat Allah yudhillah nafsahu jangan menghinakan dirinya walau yudhillah hafiz su'ad jangan ngotot jalan enggak jangan ngotot wala yu'zil mas'ula jangan mengganggu yang minta fa in fuqida wa fa in fuqida wahidun fa haramun bil ittifaq kalau tidak bilang saat ini haram jadi tetap kita pegang yang haram dan jelas ini fatwa namanya jadi kalau udah fatwa begini umpama orang tanya bagaimana orang bisa masih tenaga kuat minta tidak boleh haram kalau ada orang yang halalkan yang halalkan itu kaulnya kalah dengan yang menghalalkan, Lo itu saja menghalalkan masih menghukumi makro dengan tiga <clears throat> dengan syarat makruh dengan syarat. Kalau syaratnya ini hilang, salah satu jadi apa? Balik haram lagi. <clears throat> Maka itu anak-anak kita hari kecil dilatih jangan menjadi minta mi, tapi dilatih. Jadi jangan dilatih, jangan menjadi anak minta minta. Malah kalau bisa dilatih memberi dia memberi dan sebagainya anak panggil karena kasihkan. anak ini bisa dilatih memberi jangan melatih minta nah, kalau sudah berminat, ini ya bahaya kita bisa besar gitu. <clears throat> hukum ini tepat sekali jadi saya ulangi lagi yang mengatakan halal yang mengatakan halal ya ini pun mengatakan hukumnya makruh dengan tiga syarat. Pertama, jangan menghinakan dirinya. Minta dengan menghinakan diri, wabah-sahabat pengeluh jangan. Dan jangan yuleha, maksa-maksa. Jadi jangan memaksa, ngotot, ilhah. Ala hal ilhahan. Kalau orang-orang ngaji asal makna zaman ya pondokan apa itu Allah itu jujur. jud atau dari mana jut jut mana ya atau pokoknya mau motor jadi minta motor kalau tidak wah itu jangan ada tampung nggak bisa dan jangan mengganggu orang yang ini <coughs> kalau saat tiga nggak ada balik kembali hal فإن فقد واحد فحرام بالاتفاق di sini masalah harus berhati-hati nah, jadi jelas Hakim bin Hizab ya, eh, <clears throat> Hakim bin tidak mau minta sama sekali ya, jadi Islam mendidik orang begitu gentleman nah, Masih ah, kedua nanti bagaimana hukumnya orang tidak minta utama lagi wallahu alam bisawab al-fatihah Mm-hmm.